Ya, mari pengajian malam ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil Alamin. Nahmatu wa nasta'inu wa na'udhu bilai min dan kusina. Wa min sayyati amalina. Mayatina fala mudillalah. Wa man yidlil fala hadiyalah. Asyhadu an ila ilaha illallah la syarika وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى بالقرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل الله عنكبوت اتخذت بيتا وإن أوحن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون Jamaah pengajian yang kami hormati, terlebih dahulu mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan limpahan rahmat kepada kita sekalian. Semoga limpahan rahmat itu selalu tercurahkan kepada kita sekalian. Malam hari ini, insya Allah kami akan menyampaikan sedikit, yaitu tentang iman dan ujian. Semoga manfaat untuk kita sekalian, baik kepada jamaah pengajian di Korea maupun perikat saya sendiri. Saudara-saudara yang kami hormati, mari kita simak apa yang telah kami bacakan ayat tersebut. Bahkan mengandung hal-hal yang sangat urgen, yaitu hubungannya dengan iman Dikarenakan iman dalam kehidupan seseorang muslim, laksana landasan atau fondasi dari sebuah bangunan. Bangunan yang didirikan di atas fondasi yang kokoh tidak akan mudah runtuh atau ambruk jika mendapatkan suatu guncangan dalam menghadapi berbagai problematika kehidupan yang silih berganti. Seorang muslim haruslah mempunyai dasar dan landasan iman yang kuat. Yang dapat menjaga keselamatan dirinya, tegak berdiri teguh di atas jalan yang lurus. Tidak bergoncang dalam keadaan dan situasi yang bagaimanapun. Pendirian dan kemauan kepada jalan kebenaran amatlah kuat. Tidak mudah dibelokkan ke kanan atau ke kiri. Atau kemana saja akan berbelok, dengan iman insya Allah tidak akan mudah terbelokkan. Tidak akan roboh karena godaan. Tidak mudah patah karena pukulan, serta tidak gampang bertepuk lutut atau menyerah karena hebatnya rintangan. Itulah potret seorang beriman yang memiliki tauhid yang kuat. Yang insya Allah dilukiskan dalam sebuah ayat pada surat Ibrahim kalau tidak keliru mari kita cari dan nanti tolong untuk dibaca Ibrahim ayat 24 25 saya pun juga mencari mari maka insya Allah dengan iman yang kuat akan terpantarlah jiwa kita. Akan terpantarlah seperti pohon yang kuat yang diibaratkan atau yang dicontohkan dalam surat Ibrahim yang kita cari ini. 24, 25. Tolong dibaca. Quran Surat Ibrahim ayat 24 dan 25 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha النبات وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه ربها ويضرب الله linnasi la'alahum yatadakkarun. Mari diartikan. Artinya, Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya kepada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Iya. Itulah gambaran orang yang beriman. Itulah gambaran iman yang kokoh. Dicontohkan seperti pohon yang kokoh. Itu ada notnya. Coba Umpamanya kalimat yang baik. Dibaca notnya. Termasuk dalam kalimat yang baik ialah kalimat tauhid. Segala ucapan yang menyuruh kepada kebajikan dan mencegah dari kemungkaran serta perbuatan yang baik. Kalimat tauhid seperti kalimat la ilaha illallah. Iya, itulah kalimat yang baik. Ucapannya, tindak tanduknya, tingkah lakunya disesuaikan dengan tuntunan Allah. Itu merupakan iman yang kokoh, iman yang baik, iman yang teguh. Maka untuk itu, Bapak dan Saudara, mari di mana saja kita berada. Apalagi Bapak dan Saudara sekalian bukan di tanah airnya. Maka akhlaklah. Akhlaklah yang akan menentukan akhlaklah yang oh, termasuk prioritas di dalam kehidupan panjenengan. Maka dalam hadis ittaqillah makai itu makunta wa adi tampura tampuha kata katamin itu. Bertakwalah kamu sekalian di mana saja berada. Perbuatan-perbuatan jelek, mari kita imbangi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka insya Allah panjenengan, bapak-bapak dan saudara, untuk di mana saja apabila akhlak, apabila ketakwaan itu selalu terpancar, selalu tercermin, selalu pada diri seseorang insya Allah akan e, di situ menumbuhkan beberapa hal menumbuhkan e, biji menumbuhkan keimanan yang kuat ini maka di situ disebutkan akarnya kuat dan sabdannya menjulang ke langit. Jadi iman kalau sudah tertancap dalam hati itu menjadi kuat. Tidak goyah dengan situasi. Tidak goyah dengan keadaan. Walaupun itu nanti akan bermacam-macam cobaan. Akan bermacam-macam rintangan. Ini. Ya setelah akarnya kuat, terpatu akarnya itu menjulang ke langit dengan kokoh, maka diteruskan 25 Tukti dihukumlah kulahi mimpi dan robia. Maka pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu, setiap musim dengan izin Allah. Jadi setiap saat itu akan menumbuhkan dengan keimanan itu tadi dari hasil kokohnya iman akan menumbuhkan daripada dua eh, buah iman yaitu insya Allah dengan akhlak dengan melaksanakan suatu ibadah dengan uh, apa itu kontinu dengan terus menerus itu maka diteruskan dari yadribullahul amsala linnasi la'alahum yatadakkarun. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat supaya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita sekalian. dan kita sekalian akan kembali kepada Allah. Maka takwa itu supaya selalu di sanubari kita. Nah, takwa itu supaya selalu di akhlak kita. Dengan akhlak yang mulia, dengan ketakwaan yang tulus, insya Allah akan mengangkat daripada keimanan yang kokoh. Bapak dan saudara sekalian, jamaah yang kami muliakan. Pribadi orang yang beriman, jiwanya tenang senantiasa bersih dan baik sehingga dapat memberikan kenikmatan pandangan kepada setiap orang yang melihatnya. Ini jiwa yang beriman. Jiwa orang yang beriman itu akan akan menumbuhkan akan memberikan kenikmatan pandangan kepada setiap orang yang melihatnya. Dia terabung dengan siapa akan tercermin. Oh ini orang yang ngaji Tuhan. Jadi seakan-akan orang itu apabila mempunyai akidah ibaratnya Al-Quran berjalan itu. Al-Quran berjalan, jadi itikatnya, telabowonya, munamuninya, ya bicaranya, itu akan selalu benar. Akan selalu mencerminkan yaitu e, ingat kepada Allah, mencerminkan akhlak yang mulia. Akidahnya kuat, Pelaksana pohon yang akarnya menginjam yang tertantap, tertantap jauh ke dalam bumi sehingga tidak terguncang dari pukulan angin berarti ini. Ini karena iman. Ya. Semangatnya di jalan Allah selalu bersikap istiqomah. Tidak gampang mundur dari medan juang dan tidak mudah menyerah di tengah-tengah gelanggang serta tidak berhenti di tengah jalan. Walaupun daripada Bapak dan Saudara sekalian tidak di pengalamannya tidak di tanah airnya, akan tetapi kalau betul-betul kepada Allah, akan tetapi iman dengan kuat, kamu tidak akan walaupun di tanah, ya, kamu tidak akan eh, siapa yang melihat untuk di sini. Nah, kalau di sini kan mungkin saudaranya berkeruh dengan saudaranya, berkeruh dengan temannya, berkeruh. Oh, kalau iman yang kuat, insya Allah. Dan dengan anda-anda sekalian untuk di sana akan tetap teguh daripada imannya itu. Bagaikan pohon yang dahannya tinggi ya tadi pohon dahannya yang tinggi menjulang ke langit. Daunnya rindang sebagai tempat berlindung di waktu panas dan tempat berteduh ketika hujan. Ini. Maka daunnya itu akan menjulang ke langit. Daunnya rindang, tempat berlindung di waktu panas mungkin keadaan yang kurang e, mendukung mungkin keadaan yang ada e, apa itu ujian-ujian dia akan tetap tegar dia akan tetap e, apa itu akan tetap teguh dalam pendiriannya membela orang yang teraniaya dan yang dianiaya hal-hal yang tidak baik bisa panjenengan bisa anda yaitu tolong hal-hal yang sekiranya itu tidak benar bisa panjenengan ingatkan bisa anda ingatkan itu dan juga menggembirakan dan memberikan pengharapan kepada orang yang kecewa serta kepada orang-orang yang putus asa. Jadi bisa eh, apa itu memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang bagaimanapun. Yang pada tingkatan terakhir akan menghasilkan buah yang dapat dinikmati. Dan insya Allah nanti kita untuk di akhirat, ya, itu akan buahnya itu nanti untuk di akhirat yaitu pahala, yaitu surga. Karena sebab perangai yang baik, sikap dan jiwanya yang teguh, serta sifat pribadinya yang selalu dapat sebagai pelindung dan pengayom ini. Maka untuk itu ketakwaan itu perlu sekali. Takwa itu adalah merupakan modal utama maka di dalam ayat disebutkan, berbekallah kamu sekalian untuk takwa. Ya tazawwadu fa inna zati takwa wa takuni ya ulil albab kalau tidak harus begitu di dalam al-baqarah 100 berapa itu 197 atau berapa ini berbekalah kamu sekalian dengan bekal takwa Sebab bekal takwa itu adalah yang lebih baik. Bekal takwa itu adalah yang lebih eh, apa itu indah, yang lebih teguh. Watakuni dan takwalah kamu sekalian kepada Allah. Watakuni takwalah kamu kepada Allah ya ulil albab wahai orang-orang yang mempunyai pikiran Allah sangat sangat tinggi sangat apa itu kepada kita sekalian itu orang yang bertakwa itu adalah orang yang mempunyai pikiran berarti mah e, apa itu mah mukhalafahnya orang yang tidak bertakwa berarti dia tidak mempunyai pikiran dan demikian juga di sampaikan ataukah ada ayat lain supaya takwa kita dengan istiqomah seperti disebutkan di dalam surah Talwokin Nundak Mari kita kita cari nanti cari Talwokin 16. Quran Surat Ad-Dabun Surat ke-64 ayat 16 واتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم وما يقال شح نفسه فأولئك هم المفلحون Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah. Dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Iya. waha mastatotum. Ini loh yang kami ambil. Supaya kita sekalian takwa itu dengan maksimal. Orang kesanggupan ini mung gelem semaunya saja itu tidak. Akan tetapi takwa kepada Allah itu masa toksum dengan istiqomah, dengan teguh, dengan sekuat tenaga. Masa toksum Nah, di situ. Maka supaya kita sekalian untuk untuk takwa kepada Allah itu dengan kesungguhan. Walaupun kita tapi di mana saja kita berada supaya kita untuk bertakwa kepada Allah. Dengan tulus, dengan sekuat tenaga, dengan istiqomah. Ini. Di situ diteruskan wasma'u dan dengarlah. Nah, di situ dengan keterangan dengarlah, belajaru, belajarlah, mendengarkan untuk mengerti mana perintah-perintah Allah, mana hadis Rasulullah. Ini nggak semau. Maka alhamdulillah, saudara-saudara sekalian yang di eh, luar Indonesia, yang di Korea dan sekitarnya, Jepang dan lain sebagainya, walaupun panjenengan, walaupun anda di luar Jawa, tetap untuk kita sekalian untuk mengkaji agar kokoh tadi iman. Agar iman kalau kokoh insya Allah itu akan membuahkan yang demikian yang telah kami sampaikan di muka. Wasma'u ini merupakan dengarlah, belajarlah. Pelajari, ruwakno, dengarkan yang sebenarnya. Di samping itu, diteruskan dua ATO dan taatlah dan amalkanlah dan laksanakanlah ini. Maka insya Allah dengan takwa yang sungguh-sungguh kita mencari mana perintah-perintah Allah, mana larang-larangan Allah, mana yang harus kita laksanakan. Nah ini maka kita harus mau Wa'atiu kita laksanakan. Oh ini perintah Allah kita laksanakan. Oh ini larangan Allah kita jauhi kita cegah supaya kita tidak e, untuk terlanjur eh, untuk melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah swt. Sama yang kami hormati, tadi telah kami sampaikan insya Allah iman dan ujian yang awal ini tadi tentang keimanan, tentang ketakwaan kita. Memupuk tentang ketakwaan, memupuk tentang keimanan yang sebenarnya. Maka untuk yang datang ini, mari dengan iman dan ujian. Itu akan selalu mengikuti kepada kita sekalian. Iman dan ujian itu suatu hal yang tidak dapat kita pisahkan akan saling selalu berkaitan. Maka insya Allah dengan iman yang teguh, oh segala ujian akan bisa kita hadapi dengan dengan kuat. Dengan kita tidak putus asa seperti itu. Dengan tidak kita mudah roboh. Tidak. Yaitu udah hilang iman kita. Ibaratnya, ya, tak ubahnya ibarat kalimat gula dan manis. Itu akan selalu berkaitan. Itu ada gula, oh, itu mesti manis itu gula. Begitu juga garam dan asin itu. Iman dan ujian akan selalu melingkari demikian. Yang selalu akan menyertai seseorang selama hidup hingga akhir ayatnya. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, haruslah selalu mempersiapkan iman yang kuat. Hingga sampai ke taraf sanggup untuk menerima berbagai ujian dan cobaan keimanan. Maka dalam ayat lain disebutkan ujian itu ada yang menyenangkan dan ada yang menyusahkan kedua-duanya ini akan akan mengenai kepada kita sekalian. Menyenangkan mungkin kita akan terkena ujian itu bagaimana dalam kita menghadapi ujian menyenangkan dan juga ujian yang menyusahkan. Mungkin kita akan mengalami hal itu. Bagaimana dalam kita menghadapi disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Mari kita buka Al-Anbiya ayat 35. Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 35. Kulu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Hanya itu. Di mana saja semua orang yang berjiwa, yang bernyawa, semuanya akan mengalami mati. Tidak ada orang yang uwal dari mati. Tidak ada orang yang tidak akan mati itu tidak. Insya Allah kita di dunia ini terbatas. Allah akan menguji kamu sekalian. Ya, untuk kita sekalian. Ini akan diuji. Ujiannya itu dua hal. Yaitu kemungkinan diuji keburukan ya mungkin baru kekurangan harta kalau oh, dalam surat apa itu al-baqarah ya mungkin kekurangan jiwa mungkin bekerja agak sulit mungkin eh, ini merupakan ujian kami maaf <laughs> jadi ujian-ujian itu campur ya untuk keburukan ini bermacam-macam. Mungkin bencana, mungkin ya terjadi yang bermacam-macam itu untuk keburukan. Tentang kebaikan, ya mungkin diuji baru diberi dimudahkan untuk mencari rezeki. Dimudahkan anaknya atau keluarga sehat-sehat semua. Itu merupakan ujian juga. Bagaimana kita bisa bersyukur atau tidak? Kalau kita mau bersyukur, oh Allah akan memberi, menambah daripada kenikmatannya. La in syakartum la zidanakum. Wa la in kafartum inna azabil syadid. Itu. Jadi apa bila kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah? Oh Allah akan menambah lagi nikmat yang lain. Akan tetapi Apabila kita kufur, uh, azabnya Allah yang sangat besar. Ini, maka ujian-ujian ini akan kita rasakan, akan mengenai kita setiap saat. Bagaimana keimanan seseorang itu. Juga dalam ujian itu Al-Baqarah yang kami sebutkan tadi. 155 enggak boleh. Dari kita juga Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 Walana ba'luwanakum bisyai'i minal khawfi wal ju'i wa nafsim minal amwali wa nafsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya itulah ayat Allah. Ya. Dan kami Allah ini pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Ketakutan itu bermacam-macam mungkin hujan badai, mungkin tsunami, mungkin ya tanah longsor sampai yang baru-baru ini. Ya. Baru saja seminggu yang lalu kan di kota Solo mungkin sama mengerti di situ banjir. Juga di Karanganyar beberapa rumah 317 rumah roboh. Nah, itu merupakan ketakutan. Ya, itu ujian dari Allah, ketakutan bagaimana imannya dia. Dengan diuji demikian ini bagaimana. Tidak mungkin Bapak dan Saudara sekalian untuk di e, negara orang. Nah, itu diuji dengan apa mungkin. Di situ baru ada ujian yang mungkin yaitu menakutkan, yang mungkin tidak menyenangkan hati saudara-saudara sekalian, bagaimana panjenengan untuk menghadapinya. Ini. Di situ disebutkan juga kelaparan. Mungkin semua persiapan untuk dimakan habis umpamanya. Bagaimana ingatnya kepada Allah? Hal-hal yang diuji demikian itu bagaimana ingatnya kepada Allah? Apakah betul-betul yaitu dengan teguh, dengan iman yang kokoh seperti dalam surat Ibrahim tadi, Atau bagaimana? Nah itu. Dan juga kekurangan harta. Wah, sudahlah bekerja dengan susah payah. Akhirnya mungkin ya terkena apa, sampai habis dan lain sebagainya. Itu merupakan ujian. Kekurangan jiwa mungkin yaitu anaknya meninggal mungkin itu ya jiwa di situ mungkin sakit, mungkin yang bermacam-macam. Jadi ini merupakan ujian. Tapi ingat untuk yang terakhir, syirik sobirin. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sobat. Bagaimana apabila orang-orang yang sobat itu menerima daripada ujian itu diteruskan 186-nya, 156-nya alladzina idza dari 156-nya alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna wa inna ilaihi raji'un hmm. yaitu yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan Inna ilahi wa inna ilahi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami dikembalikan. Yaitu orang-orang yang sabar, yang sabar tetap dia itu menjaga diri dengan keimanannya itu. Apabila ditimpa musibah itu, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya aku ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Tidak imannya kasar. Dia malah terus untuk marah kepada Allah. Oh tidak, itu kalau imannya kuat. Ya, kesemuanya itu adalah akan kita alami. Baik itu dengan ujian yang berat maupun ujian yang ringan. Itu merupakan sunatullah. Sunatullah akan berlaku bagi setiap orang yang beriman. Dan berlaku pada kita sekalian. Sejak adanya orang yang beriman, terdahulu hingga akhir zaman nanti, mereka akan diuji dengan berbagai ujian keimanan. Juga dalam ayat lain ini Apakah Anda itu beriman betul atau tidak? Nah, itu coba dibaca lagi dalam surat Ngangkabut ayat 2. Ini. Apakah kamu mengira angkasitum itu loh? Eh, Al-Alabut ayat 2. Quran surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 2 أحسب الناس ayakulu يتركوا أن يقولوا آمنا la yuftanun. Ya. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Iya. Ini apakah manusia mengira bahwa mereka telah syahadat asyhadu alla ilaha illallah dalam dalam Quran yang itu aluda itu. Kalau kamu sudah sehat itu koyus, ya teman-teman kamu iman, apa Allah membiarkan begitu saja, kamu tidak diuji, dengan ujian itu bagaimana keimananmu, nah, itu ya. Ini akan mengenai kita sekalian, di mana saja berada, kapan saja. Maka beruntunglah orang yang akan eh, tetap teguh di dalam memerangi hawa nafsu. Sewaktu-waktu hal ujian ini akan mengenai daripada hawa nafsu kita. Nah ini kalau orang itu tetap teguh dalam beriman, oh insya Allah berbagai ujian, berbagai cobaan itu tetap dia adalah beriman. Dia tetap yaitu untuk menembah untuk ibadah kepada Allah. Merupakan syukur begitu kan. Dalam ayat kan begitu kan. Kalau kamu itu syukur pada Allah, kamu adalah ubudullah, beribadah kepada Allah. Coba sekali lagi itu, dibaca itu. Dalam surah Al-Hijab, Al zumar Al Azumar 66. Itu daripada kita sekalian untuk orang yang uh, syukur tadi. Setiap kita mendapatkan ujian, mendapatkan daripada ditimpa cobaan, tetap bersyukur kepada Allah. Ayat 66 Ustaz. 66 ya. Quran Surat Az-Zumar Surat ke-39 ayat 66 Falillaha. Falillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Iya. Karena itu, maka hendaklah Allah saja kamu sembah dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Ya. Orang yang bersyukur berarti selalu mau beribadah kepada Allah. Ini. Hendaklah kamu termasuk orang yang bersyukur. Itu hanya Allah. Untuk beribadah kepada Allah. Ya, segala sesuatu yang menimpa kepada kita sofrani, yang menimpa kepada kita, yaitu eh, dengan kita sekalian untuk bersyukur kepada Allah. Kita selalu mensyukuri nikmat Allah, kita selalu untuk beri berkat kepada Allah. Ini. Maka dengan nada suatu pertanyaan Allah SWT memperingatkan pada manusia bahwa dirinya jangan merasa aman dan tenang hanya dengan cukup mengatakan bahwa kami telah beriman. Jangan. Ya. Kalau sudah mengatakan, aku orang beriman, saya orang beriman. Dan tetapi dengan diuji sedikit saja imannya gogrok. Imannya Nah, Itu tidak beriman, itu tidak namanya iman yang kuat, yang kokoh. Seperti dalam surat surat Ibrahim tadi. Hmm. Padahal belum datang berbagai ujian yang menimpa dirinya belum datang tes Allah bukti akan kadar tingkatan kemurnian keimanan maka Allah memberikan azab atau Allah memberikan cobaan ini bermacam-macam. Maka apakah kamu aman dengan ujian-ujian itu? Apakah kamu aman dengan azab Allah yang datangnya sewaktu-waktu? Gitu dong. Bebas lagi kita renungkan, kita ulang lagi dalam surat apa itu Al-Araf itu 77 sampai 97 sampai 99 itu. Apakah kita aman dengan cobaan-cobaan Allah kalau itu azab Allah yang sewaktu-waktu akan datang kepada kita sekalian. Yang tidak kita sangka mungkin waktu malam, mungkin waktu pagi, mungkin waktu itu loh. Nah, ini dengan berbagai macam cobaan itu azab Allah akan mungkin datang sewaktu-waktu. Mari. Quran Surat Al-A'raf surat, ya. Surat ke-7 ayat 97. Apa amina ahlul qura itu. Mari. Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayataw wa hum naimun. Awa amina lagi awa amina sampai ya terus awa awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun lagi apa aminu makrullahi falat ya'mun ya'manu makrullahi ilal qaumul khasirun Mari diartikan. Apa maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksa kami kepada mereka di malam hari di waktu mereka sedang tidur? Ya ini yang pertama itu tak dia merasa aman dengan cobaan Allah atau siksaan Allah yang datangnya itu pada waktu malam kita sedang tidur mungkin ada tsunami yang datang tengah malam seperti dahulu di di mana itu tujuan Jawa Timur itu waktu jam tiga waktu kita masih tidur apa kita merasa aman dari itu terus yang terusnya atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksa kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain? Iya, ini yang kedua, ini yang di Aceh yang tahun berapa itu? 2006 atau berapa itu? Apakah penduduk negeri itu aman? Mungkin Anda-Anda sekalian yang di luar Indonesia, di tanah, di negara tetangga ini, apakah mungkin akan selalu aman dari siksaan Allah, dari ujian Allah? Nah, maka imanlah yang akan bisa eh, menanggulangi semuanya itu. Padahal untuk kali ini adalah datang pada waktu pagi hari, pada waktu duka. Padahal panjenengan, padahal anda-anda sekalian baru bermain, mungkin bekerja, mungkin eh, apa itu dengan keluarga, mungkin ke sana, mungkin kemari, mungkin dan lain sebagainya. Apa aman dengan cobaan yang waktu-waktu itu? Akan datang dengan sewaktu-waktu Insya Allah kalau kita sekalian orang yang beriman, Oh, semuanya itu datang. Kita kembalikan yaitu pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kesemuanya ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Yang terakhir, maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Iya, apakah kita sekalian aman dan siksaan Allah, dengan eh, cobaan Allah, ujian Allah ini? Orang yang selalu mengatakan, wah aman, sudahlah. Itu adalah orang yang rugi. Orang yang khasirun. Ilal qawmul khasirun. Maka supaya kita sekalian selalu untuk mawati, selalu menjaga daripada keimanan kita, menjaga eh, apa itu ketauhidan kita. Menjaganya Allah lah yang harus kita sembah. Hanya Allah lah yang harus kita iya Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Insya Allah dengan menyitir satu ayat itu yang telah kita baca. Wah, Masya Allah isinya tentang ketauhidan sangat Ya. Semoga nanti saya bisa untuk minggu yang akan saya bukakan itu. Pak Butir kan, iya kan nak buku. Wa iya kan nasta'in gitu. Masya Allah isinya. Maka dengan datangnya ujian yang dibentangkan oleh Allah SWT, diharapkan agar manusia yang bersangkutan mampu meneliti dan memahami akan dirinya sendiri dari hakikat kualitas keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apakah tepat dalam posisi keimanan yang benar dikala mereka menerima berbagai ujian tadi? Ataukah justru mereka berbalik dusta mengingkari keimanan dengan sebab tidak tahan menerima berbagai ujian. Maka Allah akan berfirman lagi di bawahnya tadi yaitu di surat Al-Amjad ayat di bawahnya ayat 3 dari kita baca Walaqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Mm-hmm. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah menguji orang-orang yang benar dan sesungguhnya dia mengetahui orang-orang yang dusta. Mm-hmm. Ini dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Walakat fatanna alladzina min Orang-orang sebelum kita sudah diuji. Maka dalam ayat lain dan fangsiru fil ardi. Beredarlah kamu ke bumi. Kaifah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ini yang mungkin diuji dia terus malah menjadi kufur. Mungkin dengan ujian itu dia tidak kuat malah terus dia eh, apa itu menjadi tersesat. Ya, itu karena keimanan itu tidak kokoh. Ini. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang berdosa. Falaya'lamannallahul ladzina sodaku. Yang benar. Oh ini orang yang betul-betul imannya tuh teguh. Oh ini adalah orang-orang kan yang benar-benar imannya ya kuat. Iwannya seperti menjulang ke langit tadi. Walaya laman nah kok kadipin mengaku saja. Oh ini kadip ini. Ini itu dengan ujian-ujian yang mungkin kita akan ditimpakan kepada kita. Maka bagi orang yang beriman, setiap saat <clears throat> dia akan selalu kokoh, selalu teguh dalam menghadapi daripada berbagai ujian, berbagai eh, apa itu cobaan dari Allah itu akan selalu teguh dalam iman bahwa kita mengingat kita hanya akan kepada Allah lah kita kembali tidak kepada siapapun maka supaya kita sekalian seperti dalam surat kasar Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad wattaqu innallaha khabirum bima ta'malun Mari diulangi dengan apa ini? Quran surat Al-Asr surat ke-59 ayat 18 <clears throat> Baik orang-orang yang beriman, Bertakwalah kepada Allah dan dalam setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni akhirat. Mm -hmm. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Iya, itu. Maka supaya kita bertakwa kepada Allah, iman kita menjadi kuat tadi. Di situ ada watakullah dua kali, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Terus sampai wal tandur nafsu maqad damat ribat mati sini. Ulangi lagi. Wattaqullah. Nah, itu supaya kita benar-benar takwa kepada Allah. Supaya dengan maktatokum. Supaya dengan takwa dengan sungguh-sungguh di dalam al ayat ayat ayat berapa itu tujuh delapan ayat yang terakhir ini maka supaya kita benar-benar iman kita kuat iman kita benar-benar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah adalah mengerti apa yang kita kerjakan. Anda di mana saja Allah akan mengetahui. Nanti dilihat lagi untuk surat Sof itu 16, itu 16, 17, 18. Terus yang 19-nya. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Iya ini, jangan sampai. Anda sekalian di luar Indonesia. Anda sekalian di Korea, Anda sekalian di Jepang, Anda sekalian di mana negara itu. Jangan sampai kita sekalian melupakan Allah. Kalau kita sekalian melupakan Allah, berarti tidak beriman. Allah nanti akan lupa terhadap Anda sekalian. Maka mari untuk iman ini betul-betul kita pegang erat. Seperti kata Rasulullah itu kita gigit dengan gigi geram yang sangat kuat. Supaya iman itu jangan sampai hilang dari dari hati kita. Itu saja jamaah pengajian di Korea dan sekitarnya. Kiranya waktulah yang akan mengejar kita. Sebetulnya ayat-ayat itu kita hubungkan masih buat dua jam lagi lah. Itu belum belum akan sampai ataukah belum tuntas. Saya yang hubungannya dengan kepada Allah, dengan keimanan, dengan cobaan ini Masya Allah. Maka marilah sedikit ini yang kami sampaikan banyak kekurangan, banyak kekhilafan. Kalau itu benar, insya Allah dari Allah swt. Nah kalau hal-hal yang kami sampaikan ini salah, itu dari diri saya sendiri. Itu saja, mungkin ada hal yang disampaikan, ini waktunya bisa mepet. Apa ada pertanyaan? Atau sudah cukup, waktunya sudah pas ini? Sementara belum enggak ada pertanyaan, Ustaz. Biasanya ada pertanyaan jawab, tapi malam hari ini kemungkinan nggak ada pertanyaan yang masuk Ustaz. Oh iya iya iya. Ya alhamdulillah kalau tidak ada pertanyaan eh, nanti salam saya disampaikan kepada mungkin yang biasa hadir untuk kali ini tidak hadir dan apalagi yang sudah pernah untuk mendengarkan daripada eh, apa yang kami sampaikan ini. Kiranya itu saja. Mari pengajian kita akhiri. Ya Alhamdulillahirrabbilalamin. Bila itu Pak Waldaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.